yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala uh, merupakan kebahagiaan bagi saya untuk bisa berkunjung di ma'had <clears throat> atau di pondok yang selama ini sering saya dengar dan Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa bertatap muka langsung dengan para pengajar yang telah berjuang untuk mendidik anak-anak agar bisa menjadi generasi muda yang saleh dan bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Para ikhwan sekalian, topik yang akan kita bicarakan adalah tentang kiat-kiat menjadi seorang pengajar yang sukses. Tentunya topik ini e, berkaitan eh, sangat sangat indah jika disampaikan oleh seorang pengajar yang sudah berpengalaman dan sukses dalam dunia pendidikan akan tapi terus terang saya sendiri ya kurang berpengalaman sebagaimana pengalaman antum sekalian. Saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang terbetik dalam hati saya. Ya pengalaman saya hanyalah berdakwah bukan dalam dunia pendidikan di pondok, tapi mudah-mudahan ada keserasian antara dunia eh, mengajar-mengajar. Yang perlu kita ingat dalam pengajaran dalam dunia pengajaran bahwasanya amal atau kerjaan yang kita tekuni ini adalah kerjaan yang sangat mulia adalah tugas para anbiya tugas para rasul karena para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya untuk taklim untuk mengajar huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan setelah mengutus seorang rasul dari mereka yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di antara tugasnya wa yuallimuhumul kitab wal hikmah yang mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah tugas para anbiya. Mereka berdakwah yang mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Isa alaihissalam ya sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan dia berkata, "Wa ja'alani mubarakan aina ma Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Para ahli tafsir menyatakan, kenapa e, Nabi Isa dikatakan berkah dimanapun dia berada karena dia senantiasa yu'allimul khair, senantiasa mengajarkan kebaikan. Dimanapun Nabi Isa berada, dia mengajarkan kebaikan dan keberkahan yang paling baik adalah kebaikan ilmu yang mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala seorang masuk dalam dunia mengajar, terutama pondok, pengajaran Islam, pengajaran agama, maka hendaknya dia menghadirkan dalam dirinya dia dalam beribadah, dia sedang beribadah. Dan dia ingat perkataan Al Imam Ahmad bin Hambal tatkala berkata, "Al ilmu la ya'dihu syai' idza khalasat niyyah." Sungguhnya ilmu itu tidak ada yang bisa menyamainya tidak ada yang bisa menanding, menandinginya tatkala niat seseorang ikhlas. Maka tatkala ditanya, wama ikhlas uh, eh, ikhlasun niyah ya Abu Abdullah? Bagaimana seorang mengikhlaskan niatnya?" Wahai Imam Ahmad, maka Imam Ahmad menjawab, "Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Yaitu jika dia berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Dan ini adalah fungsi seorang pengajar dia berusaha mengangkat kebodohan dari murid yang sedang diajarkan menuju kepada ilmu dan dia berusaha mengangkat kezaliman, zuluma, kegelapan yang berada pada seorang murid untuk diantarkan kepada jalan yang terang benderang. Karena ikhwan, kalau kita tatkala mengajar, sama saja apakah pengajar di pondok, apakah seorang dai ya. Kalau ternyata niatnya tidak ikhlas ya. Terutama kalau misalnya Eh, jadi Ustad kemudian gajinya pas-pasan <laughs> jadi pengajar cuma gaji gajinya pas-pasan kemudian niatnya nggak ikhlas capek ngapain jadi Ustad kalau begitu mending cari kerja yang lain gajinya sudah nggak ikhlas nggak apa-apa tapi gajinya banyak tapi kalau sudah nggak ikhlas gajinya pas-pasan atau lebih-lebih sedikit rugi ikhwan bener antum akan melewati hari yang begitu banyak hari berlalu bulan berlalu tahun demi tahun kalau niat antum nggak beres, antum cuma hanya dapat dunia secercah dunia yang tidak ada yang tidak ada manfaatnya, itu manfaatnya sangat sedikit. Sementara ganjaran akhirat terlupakan oleh antum. Jadi perhatikan niat antum setiap pagi dan tidak dan ini wasiat para salaf untuk senantiasa di dunia. Perhatikan niat. Orang kalau pagi-pagi kemudian niatnya saya ini sedang beribadah, saya melangkahkan kaki menuju kantor, menuju apa namanya kelas, saya sedang beribadah mengajari anak-anak dengan berbagai macam model anak-anak, dengan berbagai tingkah laku mereka, dengan berbagai pola mereka. Ada yang baik, ada yang nakal, ada yang bandel, ada yang e, penurut. Tatkala kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka semua apa yang kita kerjakan itu benar-benar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini karenanya e, di antara hal yang sangat membantu kesuksesan seorang pengajar niatnya dia luruskan bahwasanya dia sedang beribadah kepada Allah dan di antara ibadah yang sangat agung bahkan ibadah yang dilakukan oleh para nabi adalah pengajaran. Adalah pengajaran. Alhamdulillah ya artinya eh, kita sudah diberi kemudahan, ada sarana, ada eh, ada sekolah ya dan murid-murid sudah pada berdatangan tinggal kita bisa mengatur bagaimana bisa mengajar mereka sehingga mendidik mereka dengan baik. Ini saya rasa yang ya, yang penting yang pertama adalah mengikhlaskan niat setiap kita mengajar. Kemudian perkara yang kedua, ikhwan fillah sanallahu iyyakum. Dibutuhkan kerjasama antara setiap orang yang ada di dalam pondok. Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolonglah menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Di antaranya kerjasama antara anggota e, para pengajar atau e, beliau apa namanya ya, ya, yang yang bekerja sebagai dalam bidang administrasi intinya dalam pengaturan pondok mungkin ada yang jadi ustadz mungkin ada yang jadi bagian pesantren, ada yang bagian yang lainnya ada eh, misalnya eh, bagian-bagian yang ada dalam pondok ya, saya kurang paham juga ya tetapi intinya semuanya harus saling kerjasama dan semuanya dalam ibadah karena dalam kaedah yang kita pahami mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib tatkala pondok ini nggak bisa berjalan dengan baik Ya ustadznya saja nggak mungkin, nggak mungkin bisa berjalan. Ustadz ini harus didukung oleh pengajar-pengajar ini harus didukung oleh uh, uh, apa namanya eh, bagian-bagian uh, yang lain seperti bagian bagian kantor misalnya, bagian pengajaran, bagian kesantrian. Ini semua harus kerjasama, harus kerjasama dan tidak boleh satu bagian merendahkan bagian yang lain. Tidak tidak boleh satu divisi merendahkan divisi yang lain. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang seorang yang telah dijamin masuk surga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuba ya sungguh apa namanya semoga eh, surga didapatkan bagi seorang yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ashaka azbar ya seorang yang rambutnya uh, semerawut kemudian uh, mughabbaratun padama kedua kakinya penuh dengan dengan debu ya dan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang menarik perhatian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana fil hirasah kana fil hirasah, wa in kana fis saqah kana fis saqah." Kalau lelaki ini ternyata ditugaskan sebagai sebagai penjaga maka dia menjaga. Kalau ditugaskan sebagai pasukan bagian belakang maka dia patuh untuk menjadi pasukan bagian belakang. Dia bukanlah orang yang bukanlah panglima, dia bukanlah pemimpin jalannya peperangan, akan tapi dia berjihad dimanapun dia diposisikan. Oleh karena yang, ingin saya sampaikan bahwasanya seorang yang, yang kedudukannya tinggi jangan merendahkan yang di bawahnya. Ya. Ini salah satu bentuk kerjasama. Dan masing-masing merasa bahwasanya dia dibutuhkan dan masing-masing merasa bahwasanya dia membutuhkan saudaranya. Dia tahu dia dibutuhkan dan dia membutuhkan saudaranya. Ya. Kalau timbul sampai ada mengatakan kamu kerjaannya rendah atau dia meremehkan, bahkan yang mengajar ilmu dunia juga tidak boleh diremehkan, ya. tidak boleh juga diremehkan. Kenapa? Karena pondok mengambil nilai dari ilmu dunia dan ilmu akhirat. Semuanya dibutuhkan untuk me me mengeluarkan seorang murid yang paham tentang ilmu agama dan juga paham tentang ilmu ilmu dunia. Maksud saya, intinya seluruh bagian yang ada dalam pondok harus kerjasama. Jangan sampai merendahkan yang lainnya, jangan sampai meremehkan satu divisi dari dari divisi yang lainnya. Sama-sama bekerja sama dalam payung wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya. Marilah tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Kemudian ikhwani fillah azani Allah ayyakum berkaitan dengan pengajar itu sendiri ya. Ada beberapa hal yang mungkin yang perlu diperhatikan oleh pengajar agar dia bisa mengajar dengan baik. Yang tadi telah kita sampaikan dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, yang kedua dia kerjasama dengan yang lainnya dan yang ketiga dia harus sadar bahwasanya apa yang dia kerjakan sekarang adalah amanah. Dia masuk dalam pondok punya kontrak kerja. Memang dia beribadah, tapi dia masuk dalam kontrak kerja, dia digaji. Dia digaji. Dan dia harus tahu bahwasanya gaji yang diberikan kepada dia itu ya tidak halal baginya kecuali kalau dia mengemban amanah tersebut sesuai yang diamanahkan oleh pemilik pondok. Ini jika dia mengamalkan atau menjalankan amanah tersebut, maka dia yakin dia makan yang halal dan anak-anaknya juga makan hasil yang halal. Tetapi jika dia tidak amanah, dia hanya asal-asalan yang penting terima gaji, kerjanya tidak dia kerjakan. Ini tidak merasa ini tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan santai dalam menjalankan amanah tersebut. Berbeda dengan seorang pengajar yang merasa bahwasanya apa yang dibebankan pada dia adalah amanah. Sehingga dia berusaha mengerjakan kewajiban dia sebaik mungkin. Karena ikhwan, saya apa namanya kagum tatkala melihat sosok Syekh Abdul Razak hafizahullah taala yang menurut saya adalah seorang pengajar yang sukses. Seorang pengajar yang baik. Ya, dari banyak sisi saya lihat beliau dalam masalah ini. Contohnya masalah mengemban amanah. Beliau, ya, kita dapati ada dosen-dosen, dosen pembimbing. Kalau kita anak-anak S2, eh, mahasiswa eh, pasca, pasca sarjana, S2 dan S3, diberi dosen pembimbing. Dosen pembimbing tersebut tugasnya membimbing sang murid mahasiswa ini untuk selesai menulis sebuah risalah, baik tesis maupun disertasi. Sehingga dia harus menemani muridnya ini selama tiga tahun atau empat tahun. Dia temani kalau S2 biasanya 3 tahun, S3 kadang-kadang 2 atau 3 tahun juga, ditemani sampai selesailah disertasi atau tesis mahasiswa tersebut. Kalau dosen yang tidak amanah, dia bilang udah kita ketemuan tiap bulan sekali. Kita ketemuan tiap sebulan sekali. Kadang-kadang tidak usah ketemuan tidak apa-apa. Ya. Jadi padahal dia punya kewajiban untuk membimbing murid-muridnya tersebut. Tetapi kalau Syekh Abdul Razak benar-benar harus tiap minggu ketemu kalau tidak ketemu di telepon di mana kamu? Padahal sebagian dosen kalau kita nggak datang dia mungkin bahagia ya. <laughs> Tidak merepotkan dia. Kenapa repot? Karena kalau kita pertemuan dia, saya sebagai murid saya harus bawa tulisan dan saya harus periksa. Ini periksa butuh waktu. Kita bawa kita sementara dia membimbing misalnya lima orang. Saya teman misalnya ber, berempat atau berlima. Setiap orang tiap minggu bawa 20 halaman, 30 halaman. Dia harus periksa. Kemudian minggu depan demikian dan setiap minggu seperti itu. Kalau dosen yang malas dan ada dosen seperti ini, <laughs> ada juga dosen seperti seperti ini. Yang kalau kita telepon, Syekh, kapan kita ketemu? Sudahlah tunggu kalau saya telepon. Saya eh, coba minggu depan kamu telepon saya. Ya Syekh, minggu depan saya telepon kamu. Enggak, enggak, nanti saya yang telepon kamu, kamu tunggu saja. Enggak ditelepon-telepon. Sampai saya pulang ke Indonesia enggak ditelepon-telepon. <laughs> Artinya <laughs> ada dosen yang seperti itu, ada dosen yang amanah. Sementara saya lihat Syekh Abdul Razak, tatkala dia membimbing itu bukan asal-asalan. Dia dia merasa ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai waktu saya bilang, "Syekh, ini tesis bisa saya kerjakan harusnya tiga tahun bisa saya tulis dua tahun, Syekh." Saya bisa tulis dua tahun. Jadi tahun saya minta jatah saya untuk libur. Biar tahun saya santai, ya saya juga santai kan, berarti setahun tidak ada apa? kegiatan. Dua tahun dia sudah selesai. Kata Syekh tidak bisa. Kalau kamu sudah selesai, pulang ke Indonesia. Tahun itu nggak bisa kamu ambil libur. Kenapa kalau setahun itu kamu ambil libur? Apa yang harus saya sampaikan kepada kepada universitas? Apa yang harus saya laporkan? Sementara kita tidak pernah ketemu tiap minggu. Jadi saya mau ngatur Syekh nggak bisa. <laughs> Intinya eh, kalau seorang tatkala merasa dia apa yang dia kerjakan ini adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyampaikan ya, menunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena tadi saya katakan, jika tidak amanah maka antum makan sesuatu yang haram. Kemudian anak-anak antum juga akan istri antum, anak-anak antum makan gaji gaji haram. Di antaranya masalah kedisiplinan. Masalah kedisiplinan. Datang tepat waktu, keluar pada waktu yang telah ditentukan. Saya rasa teman-teman sini semua eh, paham dan insya Allah adalah orang-orang yang disiplin ya. Tetapi hanya sekedar saling mengingatkan saja. Dan Syekh Abdul Razak kalau masalah kedisiplinan ya masyhur di kalangan teman-teman ya. Sampai mereka mengingatkan hati-hati Firanda, jangan sampai kau terlambat meskipun satu menit ya. Jadi sebelum saya datang kita sudah harus datang. Bahkan saya ingat waktu kita belajar waktu S1 Eh, ada ada dosen yang masih mengajar padahal sudah waktu istirahat. Maka Syekh mengetuk pintu, diketuk. Assalamualaikum. Dan Syekh ini waktu istirahat. Mahasiswa juga butuh istirahat. <laughs> Dosennya langsung diam. Dan ini tidak tidak gampang kita menegur bernahi mungkar di antara ustaz. Terkadang kita pekewuh ya. Sudah biarin aja. Kau itu kayu akhirnya nggak jalan. Akhirnya kacau. Ustaz yang terlambat kita pekewuh menegurnya. Ustaz yang terlambat di kelas nggak keluar-keluar juga kita malu untuk menegurnya. Adapun kalau kita tahu itu amanah, mahasiswa punya atau santri punya waktu belajar sampai kapan ada waktu istirahatnya maka itu semua adalah hak santri harus kita berikan kepada santri kita datang nggak boleh terlambat dan kita keluar pun tidak boleh terlambat bahkan saya tahu seorang guru saya namanya ya, salah seorang guru di kuliah hadis dia datang di kelas sudah waktu jam belajar murid-murid nggak -murid ada yang datang dia duduk saja di situ sampai jam pelajaran selesai nggak ada muridnya dia duduk saja di situ. Kenapa dia rasa ini tanggung jawab? Allah akan tanya kamu kemana waktu jam mengajar. Muridnya nggak ada yang datang, dia duduk sampai apa? Sampai jam pelajaran selesai keluar ya keluar sudah <laughs> habis, nggak ada orang yang duduk. Tapi duduk aja dalam situ. Ini seorang tatkala merasa ini amanah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, Allah wa iyyakum. Kemudian perkara yang penting juga kalau dalam untuk menjadi seorang sukses, bagaimana cara kita menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ini perlu trik-trik ya, bagaimana kita bisa menyampaikan pelajaran kita ini bisa sampai kepada murid dengan dengan menarik dan mereka suka dengan apa yang kita sampaikan. Karena wajar saja guru itu berbagai macam modelnya. Ada guru yang mengajar seakan-akan tidak ada orang dia cuek aja. Mau ngerti nggak ngerti dia sampaikan aja. Ya. Dan kita murid-murid dan kita tahu model-model berbagai macam model ustaz. Saya sendiri pernah belajar di di jamiah di Universitas Madinah waktu masih sekolah persiapan bahasa ada guru saya yang masuk. Guru saya ini mungkin sudah ngantuk sekali. Dia masuk, dia ngajar. Dia ngajar, dia jalan. Dia jalan, dia ngomong seakan-akan dia baca buku. Bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga, dia ngomong-ngomong terus. Sekarang nggak ada murid, tahu-tahu dia duduk. Dia duduk, terus dia ngomong. Nah, dia tidur. <laughs> Loh, kok senyap? Dia tidur, bayangkan. Tidur di kelas. Ini kan memalukan. Ini gimana dia bisa tidur dalam dalam kelas tidur tidur pula dalam kelas ya. Ini apa e, contoh guru yang ngaco seperti ini. <laughs> yang ngaco seperti ini. Kita jangan sampai demikian. Di antara <clears throat> cara agar agar ilmu yang kita miliki bisa sampai kepada murid? E, pertama, kita tanamkan dalam hati kita ya, terutama ketika kita mengajar ilmu ilmu agama. Ilmu ini kalau kita sampaikan satu hadis saja. Hadis tentang misalnya tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di depan saudaramu adalah sedekah. Tatkala kita ingin menyampaikan hadis ini, kita niatkan dalam hati semoga mereka mau mengamalkan. Ya akhi, karena kalau antum sampaikan hadis yang antum ucapkan nggak sampai satu menit ini, kemudian dilaksanakan oleh murid antum, dia laksanakan selama 20 tahun, maka pahalanya terus ngalir sama antum. Ngalir sama antum. Apalagi kalau antum ajarkan sholat yang benar, apalagi antum ajarkan kekhusyuan. Begini murid-murid bagaimana cara sholat yang khusyuk. Antum niatkan supaya mereka ngamalkan. Karena kalau mereka benar-benar sholatnya khusyuk, kemudian khusyuk 15 tahun, 20 tahun, itu seluruh pahalanya harus juga sama sama antum. Antum sholat sekali tapi pahala banyak yang ngalir. Oleh karena semakin banyak murid semakin enak, pahala semakin banyak dan antum tidak akan merasakan nikmatnya pahala tersebut kecuali hari akhirat. Jadi pertama antum sabar niat antum agar mereka bisa mengamalkan apapun yang antum sampaikan dan jangan pernah antum berkecil hati sampaikan sampaikan dengan cara yang terbaik niatnya supaya mereka mau mengamalkan apa yang saya sampaikan karena kalau mereka amalkan yang beruntung antum ya sehingga ini adalah penghibur bagi gaji antum yang mungkin bukan seperti gajinya orang-orang yang kayanya luar biasa. Saya tahu ya, bagaimanapun di mana-mana pondok demikian ya. Gajinya tidak bisa sebesar yang kerja di kantor-kantor mewah ya. ya karena antum eh, apa namanya? eh, setengah pejuang. <laughs> antum ini pejuang. Ya. Di mana-mana pondok seperti itu ya. Di mana-mana pondok seperti itu karena memang eh, biaya pondok banyak, biaya pengurusan anak-anak banyak ya ini karenanya wajar jika di mana-mana antum cari pondok manapun gajinya selalu dan demikianlah seakan-akan Allah sudah mentakdirkan memang para pejuang di jalan Allah memang begitu-begitu modelnya. Artinya gajinya tidak. <laughs> Kalau mau gaji 10 juta, 20 juta ya jangan di pondok ya. Jangan di pondok, kerja di kantor sana. Ya. Tapi kalau antum mau berjuang di jalan Allah, begitulah ujiannya. Ujiannya memang uh, gaji ya, eh, ah, cukup lah, tapi tidak tidak berlebihan sebagaimana orang-orang yang mengajar atau bekerja di dunia, ilmu dunia. Jadi yang pertama, ikhwan fil azan yallahikum, saya ingatkan ya, ini ladang untuk antum meraih pahala, ladang. Terutama saya lihat di sini di Ibnu Hajar ada SD-nya kan? Ada SD. Justru mungkin saya katakan yang ngajar SD lebih beruntung daripada yang ngajar SMP. Karena yang ngajar SD ini ilmu-ilmu dasar, diajarin tata cara sholat, bacaan sholat, ya, bacaan Al-Fatihah, surat-surat pendek. Ini yang paling penting ini. Yang dia akan baca sampai dia meninggal dunia. Ya. Satu saja antum anak satu saja antum ajarin. Karena kita kadang ngajar anak kita susah, tapi kalau ngajar anak orang lain mungkin lebih lebih mudah. <laughs> Ngajarin anak orang lain dia jadi anak yang soleh, dia ngerti Al-Quran, ngerti baca Quran. Nah, ini pahala kita ini ladang pahala sampai dia meninggal pahalanya ngalir terus sama sama kita. Oleh karenanya semangat, jangan menyepelekan. Sebagian orang saya lebih senang ngajar anak SMA. Benar, lebih mudah untuk disampaikan. Tapi jangan menyepelekan anak SD. Mengajar anak SD ini pahalanya besar. Karena ini ilmu dasar, ilmu dasar bahkan mungkin lebih daripada yang ngajar SMA, ya. Karena semua yang diajarkan oleh guru-guru SMA bersumber dibangun di atas ilmu dasar yang kita yang kita letakkan. Sehingga pahala dia cuma pahala nebeng. Kita mengatakan pahala apa? Dasar. Siapa guru SD sini yang katakan coba? Mana guru SD-nya? Mana guru SD? Coba angkat tangan. Enggak ada SD sini ya? Hah? Mana guru SD-nya coba lihat? Mana angkat tangan coba angkat tangan? Hah? Oh, akhwat yang aja. Eh, SD-nya cuma SD akhwat. Nah? Kalau guru SMP coba angkat tangan. Guru SMP. Cuma tiga orang. Yang lainnya guru apa itu? <laughs> yang lainnya kayaknya jadi luar ini. <laughs> orang tua yang cari-cari kesalahan guru. yang pertama tadi, jadikan apa yang apapun yang kita dapatkan di hadapan kita Ya subhanallah, ente jangan meremehkan, jangan pernah meremehkan jumlah orang di hadapan kita. Ustadz-ustadz yang kita lihat yang yang sekarang kalau isi pengajian mungkin muridnya banyak. Mereka tidak datang langsung muridnya banyak segitu enggak. Mereka juga mulai dari satu orang, dua orang, tiga orang. Mereka harus mungkin pergi ke tempat jauh mendakwai tiga orang, enam orang. Ya. Seperti sekelas Syekh Nasir, Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Tatkala mengajar muridnya cuma sedikit. Bahkan tatkala dia mengajarkan Kuwait Ibn Rajab, seluruh muridnya gugur. Tinggal satu muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah, yang lain semua gugur. Tapi satu murid ini sudah cukup menggemparkan dunia. Saya Muhammad bin Saleh Utsaimin. Antum jangan meremehkan meskipun enam orang seadanya dia punya ilmu seberapa tidak apa-apa. Yang penting kita sampaikan ilmu kepada dia dia amalkan. Jadi penting dia amalkan dan tatkala dia mengamalkan pahalanya terus mengalir kepada kepada kita. Ini yang penting. Yang pertama menjadikan lahan pengajaran kita sebagai lahan memanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwani fillah azani Allah yakum. Kalau mengajar perlu persiapan. Dan ini kita lihat bagaimana para ulama yang sekaliber Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah kalau dia ingin mengajar dia persiapan. Sampai-sampai tatkala apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin begitu teraturnya ya, sampai-sampai ceramah-ceramah dia bisa menjadi buku di, di, di, di, dirubah dari dari kaset menjadi tulisan dan tulisan itu teratur seakan-akan dia sedang menulis sebuah buku. Jadi waktu dia ceramah seakan-akan dia menulis sebuah sebuah buku. Nah, kita susah kalau ustaz-ustaz di ini menjadi apa? Jadi kertas orek-orekan bukan jadi <laughs> bukan jadi buku. Karena macam-macam isinya. Tapi kalau saya usai enggak. Makanya saya sering dengar ceramah dia terdengar bukaan lembaran-lembaran kertas. Jadi benar-benar dia persiapan. Makanya saya heran kalau sebagian ustaz katakan, oh, kalau ceramah itu saya nggak perlu persiapan bisa, jangan begitu. Ya orang apalagi orang datang dari jauh ingin mendengarkan ceramah antum, antum butuh persiapan. Perlu dihafalkan seakan-akan mau ujian, seakan-akan mau mau ujian. Dan ini dipraktekkan oleh Syekh Ibrahim Rohaili. Syekh Ibrahim guru kita Syekh Ibrahim Rohaili, Profesor Doktor Ibrahim Rohaili. Kalau dia mengisi pengajian sampai istrinya heran, sampai dia hafal-hafalin seakan-akan dia mau ikut ikut ujian. Seakan-akan mau masuk apa namanya kelas untuk diuji. Ternyata tidak, dia mengisi pengajian, tapi dia hafalkan sebagaimana murid yang sedang belajar yang siap menghadapi ujian. Sekarang ikhwan fillah Allah yakum. Ini e, perkara yang penting tatkala antum mengisi pengajian maka butuh persiapan. Jangan sampai antum datang ke kelas tanpa ada persiapan. Harus ada tujuan, kemudian diatur. Antum sekarang ngomong satu jam, mau ngomong bab apa sampai bab apa. Jangan jangan seenaknya. Karena ada kurikulum. Ini kacau orang seperti kalau tidak tidak tidak terikat dengan kurikulum. Jadi dia keenakan membahas satu hadis dia bahas panjang-panjang, yang lainnya tidak dia bahas. Akhirnya murid yang mengambil ilmu dari dia ilmunya gantung semua, gantung semua, nggak ada yang nggak yang sempurna. Oleh karena ikhwan, seorang tatkala ingin masuk kelas dia punya tujuan. Saya dengan waktu satu jam ini saya ingin membahas beberapa poin satu dua tiga empat harus selesai harus selesai ini penting menentukan atau memastikan apa yang ingin kita sampaikan sebelum kita masuk ke dalam ke dalam kelas. Kemudian di antara perkara yang lain perlu kita perhatikan, uh, kita bisa alhamdulillah sekarang banyak inter, ada internet sarana-sarana. Antum ingin misalnya menyampaikan materi tentang takwa atau tentang syarah suatu hadis. Banyak di internet ceramah-ceramah syekh-syekh. Antum mendengarkan itu ceramah-ceramah tersebut. Antum belajar. Seorang harus setelah dia berdakwah dia juga harus menambah ilmunya. Dia harus menambah ilmu sehingga ya sehingga kualitas dia semakin bertambah tiap tahun. Adapun begitu saja model pengajarannya tidak pernah berubah ini membosankan. Oleh karena dia sendiri harus memperbaiki dirinya dengan banyak belajar dan belajar untuk menambah pengetahuannya sehingga tatkala dia sampaikan kepada murid-muridnya dengan penyampaian yang berkualitas. Tidak ada salahnya dia meniru-niru ya syekh yang ada di internet misalnya, dia lihat bagaimana cara penyampaiannya. Jadi ikhwan saya bilang sama antum, antum coba sesekali kalau antum ingin menyampaikan satu materi, antum tulis, antum merangkai meskipun ini hampir tidak pernah saya lakukan ya. <laughs> Tapi antum coba rangkai dulu antum tulis. Terus antum baca, enak nggak kalau dibaca ini? Kalau dibaca enak, insya Allah penyampaian antum menarik. Tapi kalau antum baca nggak menarik, ya ini berarti nggak menarik. Saya tahu seorang ustaz teman saya, Masya Allah, sebelum dia ceramah dia tulis semua. Kemudian dia rekam, dia dengerin. Kalau bagus baru dia sampaikan. Setelah dia ceramah dia dengar lagi, dia evaluasi, ada kekurangan. Saya nggak pernah seperti itu. Tapi ada sebagian ustaz yang seperti itu. Dia mau ceramah dia tulis dari A sampai Z sehingga teratur, ceramahnya teratur, bermanfaat. Adapun ustaz yang tidak ada persiapan ngomong sana sini ngalor ngidur, orang bingung mau catat catat apa. Ini mau apa yang mau dicatat ustaz ini? Intinya bid'ah dan syirik. <laughs> Gak tahu isinya apa. <laughs> suruh ceramah lagi gak bisa. Orang yang, yang, yang, yang pengajar yang sukses dia itu menyampaikan ceramah teratur sehingga murid-muridnya bisa menangkap dengan baik. Oleh karena coba antum tulis apa yang ingin sampaikan, masalah apa saja, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat sudah teratur gak? Coba antum lihat, benar ya? Sistematis nggak? Teratur nggak? Karenanya perlu perlu kalau terutama para pengajar pengajar pengajar apa namanya pengajar-pengajar eh, ilmu agama, perlu dibuat latihan menulis. Dibuat latihan menulis agar belajar sistematis. Caranya bagaimana? Misalnya diadakan diadakan e, lomba, lomba menulis di antara para ustaz. Sebelum diadakan, kita demikian, kita belajar menulis ya. Cara menulis bagaimana? Sebelum kita menulis, kita masukkan eh, ru'us al aklam yaitu poin-poin yang akan kita tulis. Dan ini dinilai oleh dosen. Seperti saya, saya ingin menulis tesis. Tesis waktu saya S2 saya tulis judulnya tentang jawaban Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para penolak sifat. Maka saya tulis istilahnya apa? proposalnya. Saya tulis entah berapa halaman, 20 halaman atau 30 halaman. Ini diperiksa oleh sekitar 30 dosen, diperiksa. Layak enggak tulisan seperti ini? Sudah sistematis atau tidak? Kalau tidak sistematis dibuang, tidak boleh. Dan betapa banyak mahasiswa yang stres gara-gara seperti ini. Majukin judul nggak diterima, majukan judul nggak terima. Tapi ada salah seorang dari ustaz kita sudah dia bilang, Firanda, saya majukan judul enam kali nggak diterima. Padahal untuk menyusun satu proposal ini butuh waktu sebulan dua bulan. Karena dia harus menguasai materi semua dia susunkan dalam apa namanya poin-poin utama dia majukan. Ternyata ditolak. Nah ini kalau dibuat latihan seperti ini, ini bagus. Jadi seorang dilatih untuk menulis agar dilatih menulis sistematis. Ada babnya, bab terbagi menjadi eh, pasal-pasal uh, dibagi menjadi apa. Ini sehingga tatkala dia sudah terlatih dalam menulis secara sistematis, otomatis tatkala dia menyampaikan juga akan sistematis. Dan, dan saya sarankan kalau ada apa eh, ada lomba seperti ini, baik guru-guru SMP ya tulisannya seputar tentang ilmu-ilmu yang diajarkan di SMP, ada guru-guru SD juga menulis tentang apa yang diajarkan oleh SD sehingga dia menulis suatu tulisan yang sesuai dengan taraf uh, pendidikan anak-anak SD. Karena ikhwan latihan untuk menulis secara sistematis, barang siapa yang bisa menulis dengan sistematis, maka dia akan mudah menyampaikan dengan uh, sistematis. contohnya seperti saya ini saya nggak ada tulisan jadi beginilah model ceramahnya. Ngalur ngidur ke sana ke sini apa yang terbetik di kepala saya saya sampaikan. Kenapa? Karena tidak sistematis. Tidak saya susun se sebelumnya. Tapi kalau saya susun sebelumnya, poinnya jelas yang pertama ini, yang kedua ini, kedua ini akan berkembang menjadi dua, yang dua ini akan berkembang, ini berkembang. Ini secara sistematis, maka yang mendengar pun lebih lebih nyaman karena disampaikan secara sistematis. Ikhwani fillah Allah iyyakum. Makanya saya katakan di antaranya juga cara untuk menyampaikan dengan baik, terkadang kita mendengar ceramah seorang yang enak didengar. Ustadz itu ceramahnya bagus dalam masalah tertentu. Tirulah ustadz itu. Tiru dulu, tidak apa-apa, latihan. Tiru ceramah dia sepuluh ceramah, tiru bagaimana dia ceramah. Oh bagus. Nanti lama-lama kita terlatih, kita bisa mengembangkan Eh, dengan sendirinya tentang bagaimana ceramah yang yang baik. Masih ada yang lain nih, kawan? Tentu para pengajar <laughs> mungkin ada masukan buat anak. <laughs> Bagaimana cara menjadi pengajar yang yang baik ya. Intinya tadi itulah mungkin yang saya sampaikan poin-poin penting ya. E, intinya hendaknya kita merasa bahwasanya apa yang kita lakukan di suatu ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala berusaha mendidik dengan sebaik-baiknya ya dan berusaha eh, mengemban atau menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya karena ini amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Semoga alam bisawab Ada yang bertanya? tua yang eh, apa namanya menjadi pula dan saatnya eh, masuk ke sesi tanya jawab bagi ikhwan maupun akhwat yang ingin bertanya bisa untuk akhwat bisa mengirimkan eh, apa namanya tulisan nanti akan disampaikan oleh panitia ke sini dan bagi ikhwan kalau ada yang mau langsung bertanya sudut tangan atau mau lewat tulisan juga nggak apa-apa. Silakan bagi ikhwan yang ingin langsung bertanya sudut tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz Nanda katakan Enggak, iya. pahalanya juga banyak, tapi nebeng sama yang guru SD. Nah, iya, tapi kan misalnya bagaimana tuh menyarankan supaya fondasi yang banyak pahalanya itu tidak di SD saja. Mungkin saja itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya tertarik tatkala apa namanya Syekh Abdul Razak menyampaikan satu cerita tentang seorang yang dia berpendidikan seorang wanita, namun dia lebih memilih untuk mengajarkan anak-anak eh, surat Al-Fatihah ya. ya dia bisa mengajar yang lain tapi dia milih mengajari surat anak-anak surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia ingin anak-anak ini akan baca Al-Fatihah seumur hidupnya ya. Karena dia akan baca dalam surat Yang pertama mengajari siapa? Guru ini. Oleh karena saya katakan, kita tidak meremehkan guru SMP, SMA tidak. Justru masa-masa SMA itu masa yang penting karena mulai anak itu mengarah, otaknya diarah, dia mencari jati diri dan itu peran besar dari guru-guru SMP dan guru SMA. Nah, karena kalau SD ini ternyata e, cuma di dasar diajarkan ilmu-ilmu dasar namun tidak ada yang membimbing di SMA, maka maka ilmu-ilmu dasar ini akan mentah dan tidak bermanfaat. Tapi saya katakan tadi, kalau seorang sudah belajar ilmu-ilmu dasar misalnya e, sholat dan yang lainnya bahasa Arab mungkin di SD sudah didapatkan tatkala dipupuk di SMP dan SMA guru-guru SD ini juga tetap mendapatkan bagian ya. karena kalau tidak ada ilmu dasar yang dia pasang maka tidak akan berkembang ilmu yang SMP dan SMA SM guru SMP-nya dapat pahala, SMA-nya dapat pahala, tetapi tetap SD yang merupakan ilmu dasar ini perannya sangat sangat besar. Hmm. Tapi saya tidak katakan apa namanya Eh, semakin ke atas berkurang semakin sedikit enggak masing-masing punya pahala sendiri ya. ya. Jangan khawatir, yang penting ikhlas ya. Ya ikhwan kalau orang sudah ikhlas ya, meskipun uh, pahala uh, amalan yang kecil bisa masukkan dia ke dalam ke dalam surga. Lihat bagaimana seorang wanita yang beri minum kepada seekor anjing gara-gara sedikit dia masuk apa? surga. Yang penting dia tulus dan ikhlas setelah mengerjakan amalan tersebut. Ya. Kita tidak tahu kita tidak tahu amalan mana yang masukkan kita ke dalam ke dalam surga. Bapak pengajar apa? Pengamat atau bagaimana? Hah? Mengajar SMA Pak? Bukan ya? Ada pertanyaan di sini. Ustadz tadi mengatakan pentingnya ikhlas dalam mengajar walaupun gaji kecil. Tapi kalau rumah ngontrak anak banyak, banyak kebutuhan, pusing juga Ustadz. <laughs> Padahal untuk bisa sekolah di pesantren ini biayanya puluhan juta. <laughs> ya memang hidup harus pusing. Kalau nggak pusing gimana mau hidup? <laughs> ya jalan nih, sabar ya, sabar ya. Namanya keikhlasan. Orang ikhlas bukan berarti tidak pusing ya. Ada orang ikhlas juga dia uji dengan mikir macam-macam, tapi dia berusaha mengikhlaskan menghadapi itu itu semua. Ya, itu. ya sabar ya. Uh, ini bisa dimajukan kepada <laughs> kepada ustadz yang lain ya. Ini curhat, bukan pertanyaan. Pengajar yang digaji apakah mendapatkan pahala? Iya, jika dia niatkan bahwasanya bukan itu yang utama, ya. Karena eh, apa namanya? Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya seorang boleh eh, mengambil upah dari eh, pengajaran yang dia yang dia lakukan. Akan tapi jangan dia menjadikan bahwasanya upahnya tersebut sebagai tujuan utamanya, tetapi adalah sarana dia untuk bisa terus belajar, sarana dia, sarana dia untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana <clears throat> para eh, para ulama menyebutkan ya tentang e, ibunya Nabi Musa yang pernah sering saya sampaikan, ibunya Nabi Musa yang dipanggil oleh Firaun untuk bertugas menyusui Nabi Musa. Dia ikhlas menyusui Nabi Musa dan dia diberi gaji oleh Firaun ya. Yang penting intinya eh, itu bukan tujuan tujuan utama. Kapan dia mengetahui itu tujuan atau utama atau bukan ya? Jika seorang kemudian akhirnya e, diberi gaji, ya, ternyata ternyata misalnya e, tidak sesuai yang atau tidak tidak menyenangkan hatinya, maka dia pun atau dia merasa kurang banyak misalnya, maka dia pun tidak suka mengajar di situ. Ini menunjukkan gaji itu merupakan tujuan utama dia. Tetapi kalau dia mendapatkan gaji, ya alhamdulillah bisa mencukupi kehidupannya meskipun tidak banyak-banyak sekali dan dia ikhlas, maka itu menunjukkan dia ikhlas bahwasanya gaji tersebut hanyalah sarana untuk menyambung kehidupan dia. Bukan itu tujuannya. Yang penting dia punya gaji, dia bisa mengurus anak-anaknya sehingga dia bisa konsentrasi untuk mengajar. Terus terang memang kalau kita masuk ke pondok dan ternyata gajinya sangat kecil tidak cukup untuk tidak cukup untuk anak-anak, tidak cukup untuk e, rumah tangga ya memang repot. Kita bagaimana mau konsentrasi mengajar? Ya. Sehingga tidak mengapa kalau kita mencari pondok yang lain, ya misalnya kita ingin mengajar dengan tujuan bukan kita mencari kekayaan dari pondok ini, bukan. Tetapi hanya sekedar yang penting kita bisa jalan. Ya. Kalau ada rezeki lebih alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting anak-anak istri saya bisa saya urus karena saya berkewajiban untuk mengurus anak-anak dan sehingga saya bisa konsentrasi untuk untuk mengajar dan mengajar, belajar dan mengajar. Ustaz, bagaimana kiat-kiat menjadi pemimpin yang tidak arogan dalam artian harus menerima masukan bawahannya jika diberi masukan atau saran. Ikhwani fillah azani Allah ayakum, tatkala kita hidup dalam satu kelompok atau dalam satu uh, organisasi tertentu, tentunya ada pemimpin, ada anak buah. tentunya ada pemimpin dan anak buah. Anak buah harus mengerti bahwa segala keputusan berada di pimpinan dan dia berhak memberi masukan dan pemimpin yang baik dia harus menerima masukan dan dia harus menimbang-nimbang masukan yang ada dan tatkala dia memutuskan suatu keputusan, dia harus menyampaikan hujah dia. Bukan tanpa hujah, bukan hawa nafsunya. Dia sampaikan hujah dia. Tatkala keputusan dia bertentangan dengan anak buah, anak buah harus belajar menerima. Anak buah harus belajar menerima karena puas posisi dia sebagai apa? Anak anak buah. Ini demi kemaslahatan bersama. Oleh karenanya, terkadang ide kita menurut kita baik, namun tatkala tidak sesuai dengan keputusan bersama maka kita mengalah. Kita mengalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita paksakan mungkin bisa jadi keributan, ya. Bisa jadi hal-hal yang tidak kalau kita punya kita punya ide sampaikan kepada pemimpin dengan cara yang baik dan berharap dia mau tentu dengan cara yang baik-baik kita sampaikan hujah-hujah kita. Namun kalau dia ngeyel, dia tetap bertahan dengan pendapat dia, maka sudah kita jalankan. Kita jalankan dan kita dukung karena itu sudah keputusan dia. Karena kita datang sebagai anak anak buah. Lain kali kita beri masukan lagi. Namun kalau tatkala dia punya keputusan, kita semua ngeyel kemudian kita tidak mau menjalankan, bagaimana bisa mau jalan? Ya, jalan e, pondok tersebut. Ya. Karena masing-masing harus mengerti posisi dia sebagai anak buah atau sebagai e, pemimpin. Makanya jangan jadi anak buah, jadi pemimpin. Jadi pemimpin juga tidak mudah karena tanggung jawabnya besar. Ustadz, bagaimana jika ada seorang guru yang gemar bercanda dengan murid-muridnya, tapi menggunakan bahasa yang tidak baik dengan memberikan julukan-julukan yang kasar? seperti nama-nama hantu. <laughs> Kenapa muridnya dipanggil sendal bolong, genderuwo gitu maksudnya gimana? Ya ini nggak nggak nggak boleh seperti ini, ya, nggak boleh. Orang ya, orang bercanda itu ada dua. Ada yang pinter bercanda, yang goblok bercanda. Orang yang goblok bercanda, dia tidak bisa bercanda kecuali dengan kata-kata yang kotor. Tapi orang bercanda yang pintar, dia bercandanya bagus. Dia canda tapi Bagus, tidak perlu menggunakan kata-kata kotor, tidak perlu menggunakan kata-kata yang jorok, tidak perlu mengatakan sinil bolong si manis jembatan ancol, dia bisa membuat orang tertawa. Ini ustaznya cerdas. Tapi kalau mau candanya sendiri, satu ustaznya goblok. Oleh <laughs> karenanya cari bercanda yang yang baik, jangan sampai mengajari anak-anak untuk mengucapkan kata-kata yang kotor. Bagaimana cara kita menyikapi para guru lelaki yang terlalu dekat dengan murid perempuan hingga ada yang dipanggung? Nah, ini dipanggil gurunya tersebut distrap gurunya ya. Tidak boleh seperti ini. Dipanggil gurunya dengan baik-baik, tidak ya, -baik, boleh. Bagaimanapun uh, eh, uh, eh, setan tidak bisa di apa namanya? Tidak ada seorang pun yang merasa aman dari setan ya. Ketertarikan kepada lawan jenis itu ada saja. Baik baik ketertarikan kepada anak yang sudah besar maupun anak yang masih kecil. Ya, setan bisa menggoda kapan saja. Oleh karena guru yang terlihat seperti ini jangan dibiarkan. Segera dipanggil dan di nasihati. Jangan intinya ikhwan kalau ada kesalahan di pondok jangan di, jangan dibiarkan, segera diatasi. Karena penyakit di pondok itu cepat sekali menular. Di pondok itu satu penyakit dibiarin akan menular ke yang lainnya. Baik dalam penyakit anak-anak bahkan yang sering jadi dilema di antara santri-santri pondok ini sering dilema saya berjalan di beberapa pondok kalau ada anak yang nakal dikeluarkan atau tidak niat kita untuk mendidik anak ini supaya dia menjadi baik tapi kalau kita dalam rangka mendidik anak ini tidak berhasil akan mempengaruhi teman-temannya yang lain Biasanya jalan yang terbaik mengeluarkan anak ini kalau memang kesalahannya fatal. Karena ini yang kita sayang sama dia, namun kalau kita biarkan penyakit ini bakal apa? Menjalar. Dan kita punya ketegasan. Ya, kita bilang mohon maaf kembalikan kepada orang tuanya. Saya sayang sama anak bapak, tapi kemaslahatan umum lebih saya utamakan. Oleh karena kesalahan apapun dalam pondok jangan dibiarkan segera di diatasi agar tidak berlarut-larut. Bagaimana kiat-kiat kita dalam menyampaikan agar berakhlak berakhlak karimah kepada anak-anak didik kita? Ikhwan, eh, yang paling penting kita sebagai guru memberi contoh contoh eh, praktek, bukan hanya sekedar pintar ngomong. Ya, anak-anak di Ibnu Hajar tidur di rumah apa tidur di sini? Tidur di sini. Terutama yang tidur di sini, dia melihat sehari-hari dan guru-guru banyak yang tidur di sini enggak? Apa di luar semua guru-guru? tidur sholatnya bareng bareng ya nah, ini ini ini perkara masalah besar seperti ini guru-gurunya apa namanya sholatnya bareng bersama murid-muridnya namun ternyata guru-gurunya selalu di sof paling belakang bahkan sering tidak muncul di masjid ini sering penyakit yang timbul di berbagai pesantren akhirnya apa anak-anak jadi malas beribadah padahal sholat itu adalah perkara yang penting guru-guru harus paling depan sah pertama contohkan kepada anak-anak Ya. Dan ini terjadi di sebagian pesantren saya dilaporkan sehingga guru-guru pun uh, eh, ustadz-ustadz pun yang harusnya menjadikan dijadikan teladan jarang di saf pertama akhirnya bagian administrasi melihat ustadz aja kayak gitu akhirnya dia pun malas akhirnya santri pun malas oleh karena yang paling penting adalah praktek bukan hanya sekedar pintar pintar ngomong. Adapun ngomong kemudian tidak dipraktekkan maka ini sulit. Dan anak-anak yang paling mereka cepat tangkap adalah perilaku ustaz. Jadi ya, kalau kita bilang bagaimana mengajarkan akhlak yang mulia, ya ustadznya yang harus berakhlak mulia, lembut terhadap anak-anak, kemudian menyampaikan dengan kata yang santun, sekali-sekali tegas kalau anak-anak punya kesalahan ditegasi. Ini memang butuh butuh ilmu tersendiri bagi ustadz-ustadz sehingga anak-anak pun segan sama ustadz, tidak merendahkan ya dan mencontohi akhlak perilaku ustadz dengan contoh yang baik. Kalau guru sudah punya kontrak waktu kerja, misal jam 8 sampai jam 5 sore. Bagaimana menurut syariat <clears throat> kalau pihak sekolah mewajibkan guru hadir di luar waktu kerja dan tanpa bayaran? Ya ikhlas. <laughs> ya ini tidak tidak benar ya kalau sudah kontrak kerja ya al muslimuna ala syurutihim. Kita kembali kepada hadis. Rasulullah mengatakan kaum muslimin berdasarkan syarat yang telah ditetapkan. Kalau ada pertemuan yang bersifat insidental terkadang ya ini nggak jadi masalah ya kadang-kadang di luar dari waktu jam kerja kalau kadang-kadang nggak jadi masalah namanya ada hal yang merupakan darurat tiba-tiba ada rapat mendadak ya di luar waktu ini ini biasa wajar di mana-mana pun ada seperti ini tapi kalau jadi rutinitas ada tambahan waktu ya ini berarti nggak nggak wajar harus sesuai dengan perjanjian masalah ikhlas masalah masalah guru dengan Allah Subhanahu wa taala tapi pihak pihak dari pondok yang sudah membuat perjanjian, dia pun akan ditanya oleh Allah bahwasanya perjanjiannya kerjanya seperti ini dan ini. Oleh karena jangan dia menambah kerjaan para ustadz atau para pengajar kecuali dengan e, bonus dari apa namanya e, ekstra pekerjaan tersebut. Ya. Tapi saya katakan kalau hanya sesekali maka tidak perlu mengeluh. itu memang tabiat pekerjaan seperti itu. Terkadang ada rapat mendadak, terkadang ada pertemuan mendadak. Itu wajar di mana-mana. Ya. Tapi kalau jadi rutinitas ini yang jadi permasalahan. Ustaz, apa hukumnya mendidik anak dengan cara kekerasan? Apakah kita tidak mendapatkan pahala? Jika mendidik jika mendidik anak didik tidak berdasarkan as-sunnah, apakah tidak dapat pahala? Eh, Ikhwan fillah dan Asalnya tata cara mendidik ya kembali kepada tradisi masing-masing selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Ini masalah dunia. Masalah apa? pengajaran masalah kedisiplinan itu adalah per perkara dunia yang diperintahkan kita mengajarkan kebaikan syariatnya kita mengajarkan kebaikan tetapi di sana ada aturan-aturan syariat yang harus kita perhatikan ya seperti harus ada kasih sayang kepada anak ya dan kita boleh memukul tapi dengan pukulan yang mendidik bukan pukulan membalas dendam ya seperti eh, Nabi SAW mengatakan muru auladakum bisolati wa hum sab'u sinin Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat tatkala mereka berumur tujuh tahun. Wadribuhum wahum ashru sinin. Dan pukullah mereka jika mereka sudah berumur sepuluh tahun. Di sini ada dalil bahwasanya boleh menggunakan metode pemukulan bagi anak yang malas beribadah. Akan tapi tentunya pemukulan tersebut bukan hukum asal. Bukan hukum asal. Ikhwan ya, yakinlah bahwasanya sering setan itu masuk di otak kita dan menyuruh kita berbuat bersikap keras terhadap anak-anak dengan harapan mereka menjadi baik. Akan tapi kenyataannya praktek yang ada anak-anak dikerasin semakin parah. Ini kenyataannya. Oleh karenanya metode yang lebih baik adalah dengan metode kelembutan. Kita harus pandai. Keras apa? apa sesekali, namun bukan jadi hukum asal. Sedikit-sedikit kita teriak-teriak, sedikit-sedikit kita mukul. Jadi anak-anak pun kebal. Tatkala dimarah dia tidak takut. Ya sudah biasa dia marah-marah, sudah biasa dipukul. Ya. Tetapi kalau sesekali kita gunakan metode kekerasan, ini penting. Sesekali kita mukul, sesekali kali kita serap, sesekali kita masukkan kamar kita kunci, nggak apa-apa kalau sesekali. Jangan merupakan kegiatan kita sehari-hari kita marahin anak-anak, ngomelin anak-anak, bentak-bentak anak-anak. Akhirnya apa? Anak-anak pun sikapnya keras. Pertama dia tidak sayang sama kita, kedua dia pun keras. Jadi dan dia kepala batu semakin keras kepala. Akhirnya apa? Yang hasilnya tidak tidak tidak baik. Hasilnya tidak tidak baik. Karenanya bagaimanapun kelembutan merupakan hukum asal dalam didik anak-anak. Sesekali berbuat keras tidak jadi masalah sebagaimana Nabi SAW mengatakan wadribuhum wa hum Kalau anak tidak sholat maka pukullah. Tatkala mereka berumur 10 tahun maka pukullah mereka. Bagaimana merubah paradigma masyarakat bahwa pesantren itu penjara suci, tempat buang anak nakal, namun orang tuanya menginginkan keluar dari pesantren menjadi malaikat. ya, apa namanya? Uh, perlu ada briefing sekali kumpul kepada mengumpul kepada orang tua ya uh, tidak ada salahnya walau alam ini pikiran saya mungkin bagus atau tidak kembali kepada pondok pesantren masalah-masalah yang sering timbul di anak-anak itu dikumpulkan yang sering apa berulang-ulang Kemudian tatkala penerimaan rapot, kumpul orang tua dikumpulkan, kemudian sampaikan masalah-masalah ini. Sehingga mereka tahu, oh ini masalahnya berat di pondok. Jadi mereka bukan cuma oh, sudah digaji, saya sudah bayar mahal kok tidak. Tapi kita sampaikan masalah-masalah yang dan kita coba ngajak mereka untuk mencari solusi. Mengajak mereka untuk mencari solusi. Sehingga mereka punya mungkin punya ide-ide seperti yang penting mereka tahu bahwasanya di pondok itu juga banyak banyak masalah problematik yang dihadapi para para ustaz tidak tidak mudah. Terutama permasalahan-permasalahan sering apa? Yang sering muncul. Ini disampaikan kepada orang tua, diajak diskusi sehingga mereka mengerti ternyata tidak mudah mengajari anak-anak sehingga jangan hanya berharap enak-enaknya saja. Kemudian setelah terjadi kesulitan, pondok langsung disalah-salahkan, digoblok goblokkan dihina-hinakan. Ini terkadang terjadi pada sebagian orang tua. Ya. Tatkala anaknya yang nakal dikeluarkan, maka dia pun menyalahkan pondok. Dia mengatakan itu anak yang itu juga nakal kenapa nggak dikeluarkan? Kok cuma anak saya yang dikeluarkan? <laughs> Kadang-kadang cari-cari apa? kita Kesalahan ya. tapi karenanya berusaha e, mengenalkan problematika pondok kepada orang tua itu juga penting sehingga dia lebih legowo kala menghadapi permasalahan-permasalahan pondok. Ada yang mau tanya langsung? Silakan. Waalaikumsalam. Ada hadis al-umum madrasatul ula. al madrasatul ula. Sedangkan anak-anak kan Jangan sekali dari kata-kata dengan dan terus yang kedua, saya juga pernah bahwa selain belajar Al-Quran dan Sunnah itu adalah pekerjaan melangkah dan jadi mohon Uh, alam saya tidak tahu ada hadis seperti itu. Itu hanya Allah alam seakan-akan hanyalah perkataan bahwasanya ibu adalah uh, sekolah yang pertama. Ya. Adapun kalau hadis Nabi saya tidak pernah tahu. Ini yang pertama. Yang kedua juga tentang Eh, perkataan eh, apa namanya selain Al-Qur'an dan Sunnah itu perkataan Imam Syafi'i ya apa namanya eh, selain Al-Qur'an dan Sunnah masghalah ya kulul ulumi siwal Qur'an masghalatun ya seluruh ilmu-ilmu selain Al-Qur'an hanyalah menyibukkan ya al-ilmu ma qala fi haddatsana Fama siwa dzaka waswasu syayatin. Ilmu yang benar adalah ilmu hadis, ilmu Al-Qur'an yang ada perkataan haddatsana akulan an fulan, selain itu hanyalah waswasu syaitan. Jadi kita jelaskan ya, bahwasanya ilmu yang zatnya merupakan ibadah adalah ilmu agama. Karena semua hadis-hadis yang berbicara tentang ilmu, Al-Qur'an yang menyebut tentang ilmu maksudnya ilmu ilmu syariat. Karena ilmu itulah yang diwariskan oleh para nabi dan ilmu itulah yang mendekatkan diri orang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada adapun ilmu yang lain seperti ilmu kedokteran, matematika, fisika dan yang lainnya, maka dia ilmu pelengkap dan dia bukan ibadah pada zatnya. Dia ibadah dengan ditinjau dari tujuannya, ditinjau dari tujuannya. Seperti seorang belajar ilmu kedokteran, dia tidak mengatakan kedokteran itu ibadah tidak, tetapi tatkala dia belajar ilmu kedokteran supaya menjadi dokter yang baik bisa menolong orang lain, maka ilmu dia tadi ibadah. Tapi bukan zat ilmunya, tetapi karena tujuannya yang yang mulia dan seluruh ilmu selain ilmu agama seperti itu. Dia akan menjadi ibadah jika merupakan sarana untuk mencapai apa? e, kebaikan. Berbeda dengan ilmu agama. Ilmu agama itulah sendiri merupakan kemaslahatan, apa merupakan ibadah. Sekarang kita di pondok tentu ada ilmu dunia yang ya. Orang-orang yang mengajari ilmu ilmu dunia jangan berkecil hati. Ya dia niatkan bahwasanya anak ini tidak mungkin lulus kecuali dia memiliki ilmu dunia yang yang matang. Oleh karena diniatkan niatkan bahwasanya saya mendukung dia agar dia bisa menjadi dari pondok dengan nilai yang bagus dan dia bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih lebih tinggi. Dan tidak mungkin dia bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi kecuali dengan ilmu dunia yang nilainya bagus. Dan kita tahu kaidah malah yatimul wajibu illa bih bahwa wajib. Tidak karena tidak mungkin dia bisa lolos kecuali dengan ilmu dunia juga nilainya bagus, maka ilmu dunia ini pun bernilai, ya, bernilai karena membantu dia untuk apa? melanjutkan pendidikannya. Dari sisi ini ini ada pahala, ada pahala. Dan saya katakan bahwasanya pondok merupakan organisasi yang yang terpadu ya sebagaimana tadi hadis yang disebutkan seorang tatkala ditugaskan sebagai penjaga belakang dia bersabar dan ternyata dia dijamin masuk surga, ditugaskan sebagai penjaga dia bersabar, ditugaskan bagi pasukan belakang dia bersabar. Tidak perlu dia menjadi orang yang paling depan, yang penting dia menjalankan tugas sebagaimana yang dia tugaskan. Adapun hadis tadi ya, ya dua-duanya bukan hadis Allah alam bisawab ya. Saya baru tahu kalau itu hadis. Ada lagi yang bertanya? silakan yang ingin bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sebagaimana kita ketahui ketika seorang guru mengajarkan kepada kemampuan untuk menjelaskan ilmu itu berbeda-beda. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapinya? Walaupun misalnya kita sudah mengajar mereka yang cukup baik, ketika murid ada yang mengerti, ada yang tidak, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ya itu memang problematika pengajar ya di situ butuh kepandaian sang pengajar. Dan namanya murid tidak semuanya cerdas dan tidak semuanya juga bodoh. Kita sampaikan semampu kita, kita sampaikan e, sebisa kita. Ya kalau ada yang tidak paham, ya sudah bagaimana? Karena kalau kita menurunkan level pengajaran kita sampai serendah-rendahnya, kasihan yang pintar-pintar. Karena sebagian sekolah mereka membuat kelas pintar dan kelas tidak pintar, bukan kelas bodoh, tapi kelas apa? <laughs> Kelas tidak pintar, dipisah-pisahkan. Karena repot kalau digabungkan dan kenyataannya seperti itu. Kalau yang tidak paham cuma satu dua orang itu wajar. Tapi kalau setengah kelas tidak paham berarti kita yang bermasalah. Ya, perhatikan ini. Ya kalau yang tidak paham satu dua orang tiga orang itu wajar dari murid 40 misalnya satu dua tiga orang tidak paham maka kita butuh pendekatan khusus. Nah itu mungkin kita panggil atau bagaimana ya, atau mungkin ada apa namanya ada pelajaran tambahan ya, atau ada les tambahan. Tetapi kalau ternyata banyak yang tidak paham menunjukkan kita yang tidak beres dalam penyampaian. Ya. Jadi ya kita hanya bisa menyampaikan semaksimal mungkin, semampu kita, sebaik-baiknya. Kalau ada yang tidak paham, ya itu wajar. Itu wajar. Allah alam besar. Ya, silakan. Saya kira ada yang mau Bisa lanjutkan. Ustadz di SD anak saya ada rutinitas mencium mencium dia dingel eh, dinding masjid. Ada rutinitas mencium dinding masjid. Maksudnya bagaimana ya <laughs> Apakah ini dibolehkan dan apakah pernah dicontohkan oleh pesantren lain? <laughs> Kira ini dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. <laughs> Saya nggak tahu ada rutinitas cium dinding masjid dari mana ini bid'ah bid'ah hasanah ini. Kalau <laughs> alam nggak tahu ya nggak ada sebenarnya. Ngapain cium dinding masjid? Nggak ada kerjaan. Cium apa? Dinding masjid. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam. Saya insert satu bagian kapal Terkadang pada hati wali kelas sudah terjadi ingin kita hadiah gitu kepada guru. Guru. Sebenarnya tidak ada niat yang buat mengurangi si proses guru. Gimana secara hukum Terima Uh, saya bilang kalau mau berikan hadiah uh, silakan, tapi jangan sebut nama dan langsung ke rumahnya, jangan di hadapan guru yang yang lain. Dan yang diberikan hadiah tidak perlu cerita-cerita. Ya. Jadi yang memberikan hadiah itu diajari untuk ikhlas. Tidak usah tahu siapa yang beri hadiah, <laughs> pokoknya kasih itu hadiah-hadiah. Kasih hadiah kepada guru tersebut, langsung ke rumahnya atau melalui perantara orang lain dan tidak perlu diketahui siapa yang memberikan hadiah. Ya, dan yang diberi hadiah tidak usah cerita-cerita karena akan bikin hasad kepada guru-guru yang lain. Dan itu diumumkan kepada para wali santri. <laughs> kalau beri hadiah silakan, tapi langsung ke gurunya dan jangan tulis namanya. Karena kalau tulis nama bikin masalah, bikin sang guru tidak adil, dia semakin sayang perhatian sama uh, murid uh, apa anak dari orang tua ini. dan akhirnya guru-guru yang lain pun cemburu. Guru itu dikasih hadiah terus, kita nggak pernah. Nah, ini ya, kecemburuan itu pasti ada, pasti masih ada. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, saya mau bertanya. Uh, saya kan mengajar di TK. Hmm. Ya, kebetulan memang fondasinya memang TK. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, ada nggak kiat-kiat uh, menjadi uh, guru yang memberikan inspirasi, memberikan inspirasi pada dirinya walaupun masih kecil tapi nanti dari tingkat SD dan sampai SMA ternyanyi gitu ya. Dan uh, terinspirasi kita apa yang kita ajarkan dari tingkat uh, TK sampai dia um, uh, luar dewasa. Yang kedua, kebetulan saya juga masih di juga Masya Allah nah, uh, gaji gajinya double berarti Oh, <laughs> iya, ya, kalau untuk di SMP kan saya mengatakan juga. Ya, jadi guru itu bukan sebagai berdebat sebagai guru sebagai murid ya. Tapi kalau bilang guru sebagai teman, apakah ada uh, batas antara ketika uh, di luar kelas, gitu, kan? apakah dia cuma kita sebagai teman ataukah eh, aku gitu kita jangan kita sebagai guru saja ya. uh, cara bergaulnya uh, eh, mudahnya ya. itu ya. Saya rasa kalau anak-anak SD mereka paling suka dengan cerita-cerita. Kalau kita ingin menumbuhkan apa namanya, uh, kita ingin menumbuhkan semangat mereka agar mereka terinspirasi dengan hal-hal uh, yang baik, maka kita harus menguasai cerita-cerita entah cerita Abu Bakar, cerita Abdurrahman bin Auf, entah cerita sahabiat. Sekali kita selingi dengan cerita-cerita. Karena anak-anak SD itu sulit kalau kita mau sebutkan dalil, sisi pendalilannya begini, mereka nggak paham. Cerita aja sudah cerita begini-begini dia lebih lebih masuk. Cerita tentang Ali bin Abi Thalib, tentang Abu Bakar, tentang Umar, tentang Utsman. Dan itu kalau dia menjadikan mereka sebagai tokoh-tokoh yang mereka banggakan itu akan terngiang-ngiang dalam uh, hati mereka. Allah alam ini yang saya pandang anak-anak SD paling senang dengan e, dengan cerita. Terus yang mengenai anak SMP bergaul dengan murid-murid ya, kalau saya sarankan, guru boleh dekat dengan murid tapi nggak boleh terlalu dekat sekali, karena tidak semua orang bisa berakhlak yang mulia. Ada sebagian dosen yang saya ketemu, dosen yang dia bergaul sama mahasiswa e, lebih dekat dan dia bisa menjaga dirinya sehingga sehingga mahasiswa cinta sama dia namun tetap segan kepada dosen ini. Ini yang susah. Cinta sama orang namun tetap ada rasa segan. Sebaliknya ada dosen yang begitu banyak bergaul sehingga mahasiswa mandang dia remeh. Tidak dihormati sama sama sekali. Ya, guru seperti itu kalau bergaul dengan anak hati-hati juga. Jika dia terlalu dekat, tidak menjaga batasan, ya akhirnya nanti karena kita memikirkan kemaslahatan di kelas. Kalau kita terlalu terbuka dan santai ketawa ketiwi dengan mereka, akhirnya apa? Terkadang mereka tidak menghargai, tidak menghargai, akhirnya dicuekin, diperintahkan tidak dikerjakan. Ya. Nah, kecuali kalau dia punya pribadi yang kuat, ya, dia dekat tapi tetap aja disegani, ini yang terbaik. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dekat dengan para sahabat, namun para sahabat segan dengan Nabi. Bahkan seperti siapa uh, Amr bin As tidak mampu melihat wajah Nabi lama-lama, saking segannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak semua orang bisa demikian. Tatkala kita tidak mampu untuk seperti itu, maka pergaulan kita dengan murid-murid ada batasannya. Ya, tidak terlalu dekat ngobrol ketawa ketiwi bercanda ini dia nanti meremehkan kita dan akhirnya tidak mau dengar lagi apa yang kita sampaikan. Allah alam di sana. Ya, ya. Sudah habis. Nah, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan uh, yang ada yang lagi tren sekarang adalah homeschooling. Pertanyaannya adalah uh, apakah uh, belajar itu harus dengan formal? Kemudian yang kedua, bagaimana menyiasati kita orang tua uh, supaya agar pendidikan kita kepada anak pun bisa berhasil uh, gitu. di luar formal? Masalah pendidikan tidak harus formal ya. dan tidak bisa dikatakan homeschooling lebih hebat daripada yang formal. Kita dapati para salaf dahulu, kalau mereka punya anak sudah mulai, mereka didik di rumah dulu. Kemudian mereka masukkan semacam pondok. Kata tip, sejak dahulu, sejak zaman para imam juga dimasukkan sejak kecil dimasukkan ke semacam pesantren-pesantren. Jadi pendidikan formal meskipun tidak ada ijazahnya dulu, tapi secara formal, secara teratur, sekolah-sekolah itu sudah ada sejak zaman para ulama salaf dahulu. Namun bukan berarti sekolah di pondok itu yang terbaik. Kita dapati orang yang belajar di rumah terkadang, saya dapati teman saya seperti di Madinah, masya Allah, belajar di rumah, belajar di rumah eh, masih kelas 6 SD sudah hafal Quran 30 juz. Ya, belajar di rumah dan Eh, pendidikan. Tapi itu butuh kesabaran, ekstra kesabaran yang luar biasa dari kedua orang tuanya. Orang tuanya yang ngajarkan matematikanya, <laughs> yang fisikanya, yang kimianya. Nah kalau ada yang bisa seperti itu hebat. Namun kalau orang tuanya sibuk dan sibuk, bagaimana dia bisa apa namanya mengajarkan? Atau kemudian dia manggil uh, guru yang lain, ya. Tapi kalau dia ternyata punya biaya untuk memanggil guru untuk ngajar di rumah itu juga baik ya karena uh, dia lebih dekat dengan gurunya dan konsentrasi dia belajar lebih lebih terfokus. Intinya insya Allah eh, anda jadi masalah homeschooling atau di pesantren kita cari pesantren yang baik ya. Maka uh, dua-duanya baik dan terbukti banyak orang-orang lulusan pesantren yang hebat-hebat ya. Contoh seperti adik-adik kelas saya sekarang yang lulusan Al Irsyad, masya Allah Al Irsyad Tenggarang terus terang saya puji ya. Luar biasa mereka. Banyak di antara mereka hafal Quran, berakhlak mulia, kemudian bahasa Arabnya bagus. Ya kalau diajar di rumah belum tentu bisa seperti itu. Ya, karena sistem di pesantren sudah terjadi apa? Sistem. Semoga Allah terus menjadikan pondok pesantren al menjadi pesantren yang baik. Karena saya kagum melihat eh, adik-adik kelas saya yang sekarang ini dan banyak yang masuk ke S2 luar biasa mereka apa pendidikan eh, guru-guru mereka pendidikannya bagus ya

ketika satu rezeki kita belajar dengan anak-anak ada di antara kelompok anak-anak itu yang mengalurkan kebutuhan khusus artinya dia tidak bisa diajak untuk belajar bersama sementara dia harus ada belajar sama kita sehingga kita menjadikan dia uh, memakai waktu dia jam secara harus belajar lagi sama kita agar uh, kemampuannya bisa sama dengan lain apakah itu kita Nah, tentunya tidak ya, tentunya tidak. Justru kita bentuk ta'awun, kita membantu dia untuk bisa sama dengan murid-murid yang lain. Tetapi bagaimanapun anak-anak punya hak untuk apa? istirahat. Jangan kita paksa anak-anak sehingga lupa e, tidak memberikan dia waktu untuk bermain. Anak-anak namanya anak-anak, dunia dia belajar, dunia dia bermain. Ya, itu keindahan bagi dia ya. oleh karenanya harus ada waktu bermain buat buat dia. Ya, anak-anak jangan kita zalimi, kita mengambil seluruh waktu suruh belajar dan belajar dan belajar sehingga tidak diberi kesempatan untuk bermain. Tetapi kalau seperti tadi tentunya tidak jadi masalah karena dia ada kondisi khusus, ada kondisi khusus butuh penganan khusus sehingga butuh waktu yang berlebihan tentunya justru mungkin orang tuanya lebih senang ya dan anaknya pun e, diajak untuk bisa lebih mengerti. Ya. Tetapi bagaimanapun waktu istirahatnya harus ada. Ya, silakan dari yang bertanya Ustadz, bagaimana dengan guru TK atau playgroup yang mengajar muridnya berhitung dan lain-lain dengan menyanyi? Apakah dia berdosa jika berdosa? Apakah dia berdosa? Jika berdosa, apakah saat saat muridnya itu mengamalkan apa yang telah diajarkan guru tersebut juga berdosa? <laughs> Jadi gurunya ngajar apa? Nyanyian. Ikhwan, bagaimanapun ya, nyanyian berbeda dengan musik. Nyanyian berbeda dengan dengan musik. Eh, memang dalam Eh, nyanyian hukumnya berbeda dengan musik. Kalau musik itu yang disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Adapun nyanyian maka dilihat bentuk dari nyanyian. Kalau selama dia hanya nasid-nasid yang tidak bertasyabuh dengan nyanyian-nyanyian orang-orang kafir, maka hukum asalnya tidak mengapa selama tidak berlebih-lebihan. Ya. Oleh karenanya tatkala kita dapati beberapa riwayat seperti dalam tafsir surat Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahu al-hadits liyudhilla an sabilillah Ya, di antara di antara manusia ada yang mem, apa namanya memberi per, membeli perkataan sia-sia untuk menyesatkan manusia. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah itu adalah apa namanya? al-ghina, nyanyian. E, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, yang dimaksud dengan nyanyian yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud di sini bukan nyanyian yang kosong dari musik, tetapi nyanyian yang disertai dengan musik. Karena di zaman Ibnu Mas'ud sudah sebagian orang-orang Romawi masuk Islam dan ada kebiasaan-kebiasaan mereka bermusik yang mereka suka apa dendangkan nyanyian dengan musik-musik tersebut. Adapun nyanyian yang kosong dari musik, ya, maka yang disebut dengan nasyid, maka hukum asalnya boleh, ya, kecuali terlalu berlebih-lebihan mendayu-dayu sebagaimana nyanyian-nyanyian yang bermusik. Selama tidak sampai pada derajat tersebut, maka mudah-mudahan tidak tidak mengapa. Mudah-mudahan tidak mengapa. Dan saya dapati eh, di anak saya sekolah di sekolah Arab Saudi. Di sana juga diajarkan nasib-nasib. Bahkan ada pelajaran khusus pelajaran nasib. <laughs> Ini saya juga heran, tapi ya kita bicara tentang hukum boleh. Yang, yang, yang para ulama mengatakan jangan dijadikan apa? sering-seringan. Tapi kalau kita bicara tentang lagu tanpa musik hukum asalnya boleh. Itulah nasib. Itulah nasib. Cuma memang sebenarnya mengatakan kalau sampai nadanya mendayu-dayu tidak boleh. Tapi kalau nadanya yang wajar-wajar saja tidak tidak e, tidak mengapa. Karena yang diharamkan bukan lagu, yang diharamkan adalah musik. Adalah musik. Allah alam e, bisawab ya. Oleh karenanya di Arab Saudi mereka memilih nasibnya nggak sembarangan. Nasib-nasib yang mereka ajarkan berisi tentang adab-adab. Tujuannya untuk memfasihkan bahasa murid-murid karena dalam nasid itu ada bahasa Arab yang yang susunannya bagus dan e, eh, balagohnya tinggi atau bahasanya fasih sehingga anak-anak bahasanya lebih lebih baik. Itu di antara tujuan nasid. Kemudian isinya beradab seperti nasid bagaimana beradab kepada orang tua, nasid beradab kepada tetangga. Nah, itu yang diajar, itu yang dihafalkan oleh anak-anak saya. Tatkala pulang ke rumah, dia nyanyi. Dulu kok nyanyi kayak kayak Abi dulu masih <laughs> kecil. Ternyata diajarkan dan ada pelajaran nasid. Bahkan anak-anak dipanggil suruh diujikan, dimaju ke depan untuk bernasid. Ya ini artinya sekedar apa namanya? Kalau sesekali sedikit-sedikit nggak jadi masalah, namun bukan jadi apa e, bahan yang terus menerus. E, eh, saya rasa sampai di sini saja. Ya, ya mohon maaf karena habis ini saya ada pengajian lagi. Ya. Eh, saya harus persiapan untuk menjadi guru yang baik. Saya harus persiapan di jalan supaya tidak ngisinya ngawur seperti di sini. <laughs> Artinya mohon maaf saya sampaikan apa yang saya sampaikan tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi dan bagi antum sekalian dan semoga antum bisa menjadi pendidik yang ikhlas dan meraih pahala sebesar-besarnya yang akan antum panen di akhirat kelak. Demikianlah Allah taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.